<clears throat> Adapun perkara yang masyhur dan jelas yaitu posisi tangan kiri. Begitu pula telah dibahas posisi duduk dengan iftirash yaitu pantat diletakkan di atas telapak kaki kiri bagian dalam kita duduki telapak kaki kira telapak kaki kiri kita sementara <clears throat> telapak kaki kanan kita tegakkan dengan jari jemari diusahakan menghadap kiblat. Adapun di sana ada pembahasan yang diperpanjang oleh penulis rahimahullahu taala berkaitan dengan posisi tangan kanan atau lebih khusus jari jemarinya. Di mana secara global <clears throat> jumhur ulama bahkan hampir semua ulama berpandangan sebagaimana sholat yang kita lihat yaitu bahwasannya al-isyarah bil asbu' mengisyaratkan dengan jari sababah atau sabbahah jari telunjuk hanyalah pada posisi at-tasyahud saja baik itu tasyahud awal maupun itu tasyahud al-akhir dan tidak dilakukan pada posisi duduk di antara dua sujud. Akan tapi di antara mufradat, di antara <clears throat> hal yang membedakan penulis rahim, rahimahullah taala dengan e, dalam beberapa sifat salat yang telah kita bahas adalah dalam permasalahan ini. Di mana beliau memandang mengangkat jari itu pada setiap kali jalsah, pada setiap duduk baik pada tasyahud awal, akhir maupun pada al-jalsah baina sajdatain, duduk di antara dua sujud. Dan ini yang beliau rojihkan dan beliau perpanjang karena beliau menganggap pendapat yang mengatakan taib duduk di antara dua sujud tanpa mengangkat jari ini pendapat yang kuat dan itu pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama bahkan kebanyakan ulama. Oleh karenanya beliau menyebutkan argumen beliau <clears throat> di sini lumayan eh, panjang sebagaimana khilaf yang kuat pada permasalahan turun ketika hendak sujud lutut dulu ataukah tangan dan ini pernah kita bahas. Beliau juga perpanjang dalam permasalahan tersebut. Dan bukan bermakna Allah alam suhab dalam permasalahan ini juga khilafnya kawi atau dikatakan perbedaan pendapatnya kuat dan menjadikan dua pihak ini yang sama banyak ataupun yang semisalnya akan tetapi beliau berpendapat <clears throat> dengan pendapat Taib menyelisi jumhur kebanyakan ulama. Oleh karenanya beliau agak memperpanjang alasan beliau, argumen beliau dalam bab ini. Telah kita baca di pekan yang lalu dalil-dalil hadis-hadis yang beliau pegangi dalam permasalahan ini. Apakah itu hadis Abdullah bin Umar ataukah itu hadis Wa'il ibn Hujr <clears throat> maupun hadis Abdullah ibn Zubair. <clears throat> Tiga hadis ini yang beliau sebutkan sebagai dalil yang beliau pegang. Adapun hadis Abdullah ibnu Umar diriwayatkan dalam Sahih Muslim yaitu dengan lafaz yang menyebutkan umum anan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza jalasa fis salat adalah dahulu Nabi alaihi salatu wasallam apabila duduk dalam salat umum jalasa fis salat ini syahidnya ini yang beliau ambil Apabila dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk ketika sholat dan tidak dirinci, duduknya duduk tasyahud saja atau duduk apa? Namun ketika beliau duduk saat sholat umum, Wada'a yadayhi ala rukbatai Beliau meletakkan kedua tangannya di atas lututnya warafaa rafa'a isba'ahi al-yumna ila akhir hadis Dan beliau mengangkat jari telunjuknya kanan Jari setelah ibu jari Yaitu jari telunjuk Dan seterusnya ini termasuk dalil-dalil umum yang beliau pegangi yang menunjukkan duduk dalam sholat itu dengan posisi tangan kanan selalu mengangkat ibu jari apa ah, jari telunjuk dan ini dalam keumuman lafat ida jala safis sholat ini yang beliau pegangi dan e, prolog landasan sebagaimana kita <clears throat> butuhkan e, seorang muslim tentunya ketika hendak merojihkan sesuatu itu berusaha untuk sebisa mungkin mengikuti al-adillah, mengikuti mana pendapat yang lebih kuat dalam dalil. Ini prolog yang penting. <clears throat> Dan bukan sekedar ikut-ikutan mana yang orang banyak. Karena bisa jadi dalam suatu amalia perkara jangankan di misalnya di Indonesia dengan di Eh, misalnya Brunei dengan di Malaysia misalnya dengan di e, Taib Pakistan misalnya berbeda-beda di sini oh ini yang banyak seperti ini bahkan di dalam Indonesia pula mungkin di Jawa seperti ini di Sumatera seperti ini dan demikian pula kita diingatkan salah satu yang ditanya Taib di alam kubur meskipun tidak berkenaan khususnya tentang fikih akan tapi ketika ditanya man rabbuk wa ma dinuk wa man hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum orang munafik menjawab ha ha la adri ha ha la adri ha ha aku tidak tahu aku tidak tahu ketika ditanya man rabbuk wa ma dinuk apa agamamu siapa robmu dia menjawab aku tidak tahu aku tidak tahu inna innama sami'tun nasa yaquluna syai'an fakultuh. Aku hanya dengar orang mengatakan demikian dan demikian, aku pun ikut-ikutan. Ini syahidnya. Ah. Bahwasanya seorang ada kalanya ikut terkena dan mendapat dosa ketika dia memilih melakukan sesuatu hanya karena ikut-ikutan. <clears throat> Sementara seseorang mungkin dan mampu untuk tidak taklid. Adapun seorang yang memang tidak mungkin seperti anak kecil, belum bisa buka buku, belum bisa baca, belum bisa cari literatur, ya cuma ikut-ikutan orang tuanya. Orang baru masuk Islam, apa yang diajari oleh ustadznya, gurunya, ya sudah. Demikian pula wudhu kita. Kalau sudah ada yang benar, alhamdulillah kita teruskan ajaran Bapak. Kalau ada cara wudhu yang salah, kita harus rujuk dan ikuti yang benar. Oleh karena disebutkan al-haqqu dhalatul mu'min. Kebenaran itu adalah barang hilangnya seorang mukmin. Aina wajadah akhadah. Dimanapun dia menemukannya dia akan segera mengambilnya. Ibarat barang hilangnya. Dia cari-cari, dia cari-cari, begitu ketemu dia pegang. Makanya harus kita ingat-ingat dalam setiap kita mencari ya, perkara yaitu al-haq wa ma taufiquna illa billah dan begitu pula Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam ayat Al-Qur'anul Karim ini taba'ta <clears throat> katsiran man fil ard la yudilluka an sabilillah dan seandainya atau afwan <clears throat> in tuti aktsara man fil ard la yudilluka an sabilillah in tuti <clears throat> seandainya engkau mentaati engkau mengikuti kebanyakan orang yang ada di muka bumi la yudilluka sabilillah tentulah mereka dapat menyesatkan menyesatkanmu di jalan Allah itu firman Allah Subhanahu wa taala maka seorang tidak bermudah-mudah dalam perkara ini demikian berapa banyak dalam ayat koli lama tadzakkarun koli lama tashkurun betapa sedikitnya kalian yang bersyukur betapa sedikitnya kalian yang mau mengingat kolilan, kolilan, kolilan itu banyak di akhir ayat Betapa sedikitnya di antara kalian. Maka disebutkan bahwasanya kebenaran itu tidak diukur hanya semata-mata dengan yang banyak-banyakan. Ini. Maka kalaupun nanti kita merojihkan pendapat jumhur, bukan karena ulah saya ikut yang paling lebih banyak lah. Ini bukan cara tarjih yang benar. Maka kita diingatkan di sini. <clears throat> Kemudian Beliau menyebutkan tadi hadis Abdullah bin Umar riwayat Muslim dalil umum. Nabi alaihi wasallam idza jalasa safis salat. Nabi apabila duduk dalam salat. Nah, ini umum. Beliau mengatakan berarti termasuk duduk di antara dua sujud kata beliau. Dan eh, perkara ini Allah alam suap terbantahkan Allah alam suap dengan beberapa hal. Yang pertama, datang dalam riwayat Muslim sendiri. Hadis Abdullah bin Umar dari sanat yang lain. Imam Muslim punya sanat an fulan haddatsana fulan an fulan an fulan sampai ke sahabat Ibnu Umar. Tapi juga punya sanad yang kedua an fulan an fulan an fulan juga dari Ibnu Umar. Pada sanad yang kedua setelah hadis di atas disebutkan dengan lafadz yang berbeda. Disebutkan karena anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza qa'ada fit tashahhudi wada'a yadahu al-yusra ala rukbatihi al-yusra ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد ثلاثة وخمسين wa بالسبابة disebutkan dalam hadis riwayat Muslim setelahnya hadis Ibnu Umar juga dan ini juga hadis yang sahih dengan lafaz bahwasanya Ibnu Umar menyebutkan dahulu Nabi alaihi salatu wasallam idza qa'ada apabila beliau duduk jalasa dengan qa'ada sinonim dahulu apabila Nabi alaihi salatu wasallam duduk fit tasyahud pada duduk tasyahud <clears throat> wada'a yadul yusra ala rukbatil yusra beliau meletakkan telapak tangan kiri beliau di atas lutut kiri beliau dan telapak tangan kanan di atas telapak atau di atas lutut tangan uh, beliau <clears throat> dan beliau kemudian disebutkan mengangkat mengisyaratkan dengan jari telunjuknya ini fit tasyahud disebutkan dengan lafat yaitu fit tasyahud nabi apabila duduk dalam tasyahud nah, sekarang permasalahannya jumhur ulama berpandangan hadis ini hadis Ibnu Umar dengan lafat sanad yang kedua itu sifatnya khusus idza qa'ada fit tasyahud nabi apabila duduk dalam tasyahud Sementara hadis dengan lafaz sebelumnya bentuknya umum. Nabi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam karena idza jalasa fis salat. Nabi apabila duduk dalam salat umum, duduk tasyahud awal maupun akhir, duduk di antara dua sujud umum. Maka jumhur mengatakan hamlul khas alal am. Yang umum dibawa kepada yang khusus. Afwan, hamlul am alal khas. Membawa dalil umum kepada yang khusus. Maka disebutkan Nabi apabila duduk dalam sholat sifatnya umum. Tapi disebutkan dalam dalil yang lebih rinci yaitu duduknya Nabi ketika tasyahud. Dan dalam kaidah usul fikih juga dikenal bahwasanya apa namanya uh, dalil yang khusus itu didahulukan dan diutamakan dibandingkan dalil yang umum. Begitu pula hamlu al-muqayyad al-mutlaq. Dalil yang sifatnya muqayyad diterapkan pada dalil yang mutlak, dalil yang mufassal diterapkan pada dalil yang mubayyan dan ini masyhur dalam perkara usul fikih. Akan tetapi beliau Syekh Utsaimin taala nanti akan menjawab menyebutkan alasan beliau. <clears throat> ya, nanti akan kita baca insyaallah taala. Taib. Kemudian pula jawaban kita yang kedua bahwasanya kalau ini sifatnya umum Nabi alaihi apabila duduk dalam salat ini sifatnya umum berarti tak terkecuali dari semua duduk termasuk duduk istirahat kan ada duduk istirahat ya jadi duduk istirahat itu apa ketika seorang sudah sujud kemudian hendak bangkit ke atas rokaat kedua di situ di sana ada hadis sahih Nabi alaihi wasallam dengan duduk sejenak jadi dari sujud langsung mau berdiri ke rokaat kedua tidak langsung bangkit bablas tapi di sana ada hadits sahih yang menunjukkan Nabi Alaihi Wasallam duduk istirahat. Meskipun ini terlepas dari khilaf, nanti ada yang menyebutkan itu ketika Nabi sakit atau Nabi tua atau umum. Namun jelas hadits sahih ada duduk istirahat. Jadi setelah sujud, kemudian sebelum bangkit ke atas duduk dulu sejenak. Tapi bukan duduk tasyahud, bukan duduk tasyahud awal, tapi duduk sebentar, kemudian baru bangkit berdiri. Bisa dipahami ini? Ini namanya jalsatul istirahah, duduk istirahat. Maka kalau berdasarkan dengan kaidahnya Syekh, ini kan umum. Nabi apabila duduk dalam solat beliau isyarat telunjuknya. Ini mencakup semua solat Duduk dalam solat semua duduk dalam solat Oh, berarti termasuk juga konsekuensi adalah duduk istirahat. Dan kami belum pernah tahu ada seorang pun ulama yang berpandangan demikian. Dalam duduk istirahat. Eh, ini konsekuensinya, teman teman Kemudian diantara dalil lagi yang beliau sebutkan adalah hadis Abdullah ibnu Zubair riwayat Muslim. Disebutkan kanan Rasulullah SAW ida ko ada yad'u di situ beliau sebutkan. Rawa Muslim in hadis Abdullah bin Zubair. Hadis yang kedua beliau sebutkan sifatnya juga umum. Imam Muslim meriwayatkan dari hadis Abdullah bin Zubair, dahulu Nabi SAW ida ko ada apabila Nabi Alaihissalam SAW duduk. Enggak disebut duduknya duduk apa. Maka sifatnya umum dan sama dijadikan dalil oleh beliau dan tidak kita perpanjang karena ini mirip statusnya sama dengan yang sebelumnya sama-sama semuanya riwayat muslim dan hanya saja satunya riwayat Abdullah bin Umar satunya riwayat Abdullah bin Zubair dan disebutkan umum tadi ida jalasa fis salat kalau ini ida qa'ada umum tidak disebutkan duduk tasyahud saja namun umum kalau duduk ya begitu maka beliau da'u berdoa wada'a yadahu yumna ala faqidil yumna beliau meletakkan telapak kanannya di atas paha kanannya wa yadahu yusra ala faqidil yusra kaki tangan telapak kirinya di atas paha kirinya wa asyara bi isbi isba'ihi as-sababah dan beliau menunjuk dengan jari telunjuknya. Ini beliau juga pakai umum. Berarti duduknya umum, duduk di antara dua sujud termasuk mengangkat jari telunjuk kata beliau. Dalil ketiga yang beliau sebutkan, warawa Ahmadu an Wa'il ibn Hujr namun yang yang menjadi dalil syahidnya adalah wafir riwayat di bawah itu. wafir riwayat ini juga hadisnya Wa'il bin hujur Yang di situ disebutkan sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, taib dan sekaligus ada <clears throat> revisi. Kalau saya nggak salah ingat, saya kemarin di pertemuan yang lalu pekan lalu saya kurang perhatian dan <clears throat> taib menerjemahkan kalau tidak salah dari sahabat Wa'il bin hujur itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata aku pernah mendatangi Nabi alaihi wasallam. Nah, ini benar. Fakultu la anzuranna kaifa yusalli. Kemudian saya mengatakan kalau tidak saya salah ingat Kemudian sahabat Wa'il bin Hujr berkata kepada para sahabatnya, aku akan perlihatkan kepada kalian bagaimana Rasulullah Alaihi Wasallam sholat. Nah, ini praktek, gitu ya. Kalau saya nggak salah ingat saya menerjemahkan. Tapi, <clears throat> namun di sini disebutkan dengan jelas harokatnya la anzuronna anzur Fakultu, aku pernah mendatangi Nabi Allah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fakultu, aku pun berkata, ya ini dalam hati. Ketika itu, ketika aku datang ke tempat Nabi Allah Shallallahu Alaihi Wasallam, Wa'il bin Hujr termasuk dari Lalam Kufi, Kufiyin, musnadnya musnad Kufiyin dalam musnad Imam Ahmad disebut ahli Kufah. Ketika Wa'il bin Hujr datang ke tempat Nabi Allah Shallallahu Alaihi Wasallam, fakultu, aku pun berkata, sahabat Wa'il, la anzurona kaifa yusolli. Aku benar-benar akan lihat bagaimana cara Nabi Allah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat Nah, jadi ini terjemahan yang benar. Jadi kalau yang lalu mungkin saya kurang perhatian, uh, saya kira la undironna, saya akan perlihatkan. La undironna, saya akan perlihatkan. Kaifa yusolli, bagaimana Nabi sholat. Namun saya kurang perhatian di sini disebut la anduronna, saya betul-betul akan melihat bagaimana Nabi alaihissalam sholat. Dan terdapat faedah bagaimana hirsus sahabat, bagaimana hirsnya sahabat, semangatnya sahabat untuk mempelajari ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik itu berbentuk ucapan hadis-hadis Nabi alaihi wasallam ajaran uh, ucapan-ucapan uh, beliau maupun yang sifatnya yaitu fi'lan perbuatan ya mereka jauh-jauh datang terkadang hanya untuk melihat bagaimana caranya salat ya kita lihat dan terkadang demikian nih faedah dulu Imam Ahmad mengajar hadis ada sekian disebutkan sampai 5000 6000 orang yang menulis hanya 500 dan bukan kemudian berarti kalau gitu saya nggak usah nulis saja <laughs> karena yang nulis cuma sedikit lah. namun banyak dari mereka selainnya melihat pada yaitu uh, praktek beliau ya tindak tanduk dan uh, perbuatan beliau dan demikian di sini ketika kita melihat seorang alim <clears throat> ya ini faedah ketika kita datang ke Mekah atau ke Madinah Syekh turunnya sholat mana dulu ya tangan dulu atau kaki dulu ya dan dulu di zaman dulu bahkan ulama alul hadis ketika hendak mengambil ilmu hadis itu melihat gurunya dulu dilihat orang ini mau saya ambil hadisnya dilihat tata, tata, tata caranya sholat sampai mereka menjadikan tolak ukur untuk mengambil ilmu diantaranya ketika itu adalah dua tata cara sholatnya dan zinatih dan gaya berpakaiannya kalau dia pakaiannya pakaian yang menyelisih syariat ya, bukan pakaian yang taib dianggap baik dalam syariat atau sholatnya pun sholat yang tidak sesuai dengan syariat tidak sesuai dengan sifat sholat Nabi Wasallam. mereka tinggalkan hadisnya sampai seperti dulu para ulama karena dalam urusan dunia pun kita taib selektif terkadang uh, kita tidak memasukkan motor ke bengkel kita pun tidak sembarangan memasukkan ke sembarang bengkel Begitu pula ketika kita tidak meminta membangunkan rumah kita misalnya sebagian mencari tukang bangunan atau tukang gambar yang memang ahli atau yang semisalnya. Ya. Maka Ibnu Rajab saya mengatakan aku heran dengan manusia bagaimana mereka sangat selektif dalam memilih penjual tomat. Khawatir satu ember atasnya tomatnya bagus, ternyata di bawahnya tomatnya busuk. Kemudian mereka berhati-hati. Akan tetapi mereka tidak berhati-hati dalam memilih mengambil ilmu agama. Siapa saja diambil. Dan ini <clears throat> nasihat dari Ibnu Rajab rahimahullah taala dan Muhammad bin Sirin mengatakan, "Inna hadzal ilm din fanzuru aman ta'khuduna dinakum." Sesungguhnya ilmu agama inilah agama, maka lihatlah dari siapa kalian mengambil ilmu agama. Dan demikian pula kita pun ketika mengajarkan ataupun menyampaikan ilmu, perhatikan dan hati-hati. Jangan sampai kita menyatakan sebuah pendapat yang tidak ada pendapat imam sebelum kita. Imam Ahmad telah mengingatkan, "Iya ka antatakalam." Hati-hati engkau bicara dalam sebuah permasalahan, laisalaka fiha imam. Engkau tidak punya imam sebelumnya. Pendapat pertama Imam Syafi'i begini, pendapat kedua Imam Malik berpandangan seperti ini, pendapat ketiga Imam Ahmad seperti ini. Saya pendapat keempat aja lah atau kelima. Siapa pendahulumu? Gak ada, ini menurut saya saja. Maka ini akan tersesat yang seperti ini. Maka <clears throat> hati-hati dan demikian pula banyak uh, peringatan mereka. Kembali ke sini, uh, bagaimana sahabat Wa'il bin Hujr datang ke Rasulullah SAW ingin melihat tata caranya salat. Dan dulu kata para ulama, ketika orang lihat salatnya jelek, maka dulu mereka katakan huwa li ghairihi aswa. Kalau salatnya dia jelek, maka pada perkara selain salat pun dia akan lebih jelek lagi. Ya. Karena perkara salat adalah dipelajari dalam ilmu agama, khususnya fikih, itu awal-awal setelah kitab toharah, kitab salat. Maka bagaimana dia akan mengerti tentang riba dan berbagai macamnya, kitab hudud, jinayat, kitab nikah, talak, kitab yang lain-lainnya, atau imah makanan dan berbagai macam. Sementara permasalahan masalah salat pun dia tidak melaksanakan salat seperti salatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Oleh karena ya dulu para ulama di antara cara mereka melihat seorang itu fakih atau tidak, paham ilmu agama atau tidak, mereka melihat tata cara sholatnya. Adapun sholatnya ada masalah khilafiyah, turun lutut dulu, turun tangan dulu, ini nggak ada masalah karena sebagian ulama berpandangan seperti ini, sebagian berpandangan seperti ini. Adapun perkara yang memang taib, eh, salah, batin cara duduknya atau cara mengangkat tangannya salah, tidak sejajar dengan bau, tidak sejajar dengan telinga, di atas telinga atau di bawah bau, atau yang semisalnya, maka ini <clears throat> mereka jadikan pertanda untuk mengambil ilmu. Kembali ke sini, sahabat Wahil ibn Hujr betul-betul mengatakan dan memperhatikan bagaimana cara sholatnya Rasulullah SAW. Dan syaitnya apa yang disebutkan di sini, Taib, disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dengan beberapa lafaz. Wa fi riwayat dalam riwayat yang setelahnya, poin takli ketiga disebutkan dinukilkan dengan sanadnya Imam Ahmad dari seingat saya dari Imam Ahmad dari Eh, kalau saya tidak salah ingat Abdul Razak Abdul Razak bin Hammam Sanani An Sufyan Ats-Tsauri dari Sufyan Ats-Tsauri di atasnya Sufyan Ats-Tsauri Asim bin Kulaib di atasnya Asim bin Kulaib dari ayahnya Kulaib dari Wa'il ibnu Hujr menceritakan sifat sholat Nabi alaihi Ini sanadnya. Imam Ahmad di atasnya siapa? Abdul di atasnya Abdul Razak, Sufyan Ats-Tsauri, di atasnya Sufyan Ats-Tsauri, Asim bin Kulaib dari ayahnya, Kulaib dari Wa'il ibnu Hujr dan di sana ada riwayat yang lain selain daripada riwayatnya Abdul Razak. Banyak. Beberapa riwayat-riwayat yang menceritakan. Namun dalam riwayat Imam Ahmad yang dari jalur gurunya Abdul Razak as menyebutkan dengan lafaz seperti ini. Summa asyara bisabbabatihi sampai pada sifat ketika Nabi duduk maka Nabi mengisyaratkan dengan telunjuknya wa al ibhama 'alal wusta dan beliau <clears throat> meletakkan jari ibu jarinya ditempelkan, dilekatkan dengan jari tengahnya. Wa qabadha sa'ira asabihi. Sementara yang lainnya beliau genggam. Jadi ini salah satu sifat kemarin telah kita sebutkan, boleh tiga jari ini kita genggam ditutup dengan ibu jari, yaitu selain jari telunjuk semuanya ditutup oleh ibu jari. Jadi ditekuk jari kelingking, jari manis dan jari tengah ditutup dengan ibu jari. Dan bisa sifat kedua jari tengah agar dibuka dan ditempelkan dengan ibu jari membentuk lingkaran. Kemudian dua jari saja yang ditekuk, ya, yang dilipat yaitu jari kelingking dan jari manis. Ada pun di sini disebut yaitu dengan sifat yang melingkarkan jari tengah dengan ibu jari. Wa qabada Ada Adapun jari kelingking dan jari manis selainnya maka di dilipat. Summa sajada. Ini masalahnya. Di sini ada lafadz setelah Nabi alaihissalam menunjuk seperti ini, menunjuk jadi telunjuk, summa ada kemudian Nabi sujud. Nah, sekarang saya tanya, kalau tasyahud itu setelah tasyahud berdiri apa sujud? Berdiri kan? Setelah duduk tasyahud, berdiri atau sujud? Berdiri kan? Ayo berdiri. Tapi sini disebut setelah Nabi duduk dan menunjuk jadi telunjuknya dengan jadi telunjuknya, summa sajada, kemudian Nabi sujud. Nah, ini dipakai oleh Syekh ini. Dalil khusus. Kalau tadi dalil umum, semua duduk dalam sholat itu kan apa termasuk menunjuk. Nah, ini dalil khusus kata beliau. Kalau kemudian juga menunjuk ini bukan hanya tasyahud tapi juga ketika duduk di antara dua sujud. Buktinya di sini. Meskipun riwayat ini akan kita bahas nanti sahih atau dhaifnya. Namun Syekh Utsaimin memandang di sini dengan riwayat dalam riwayat ini Nabi menunjuk dengan jari telunjuknya summa sajada kemudian sujud. Kemudian beliau berjalan. ini ini bukti kalau duduk di antara dua sujud itu nunjuk dengan telunjuk. Wong setelah itu Nabi sujud kok, bukan berdiri. Ini dalil khusus. Akan tapi banyak dari ulama lain selain beliau yang menghukumi hadis ini hadis yang syadz namanya. Hadis yang syadz. Ya. Mengapa? <clears throat> Yaitu hadis yang syadz adalah ketika seorang perawi menyendiri dengan sebuah lafaz yang mana para perawi yang lain yang lebih kuat atau lebih banyak tidak meriwayatkan sebagaimana dia. Ini pernah kita sebut hadis syad, ya. Dan yang belum paham tidak mengapa diingat istilah-istilah ini suatu saat insya Allah manfaat. Ya. Hadis syad adalah mukhalafatul makbul. Seorang perawi yang diterima hadisnya, dia menyelisi perawi lain yang lebih kuat atau lebih banyak. Dalam hal ini adalah Abdurrazzaq yang dianggap menyelisi dalam riwayatnya para perawi yang lain. Abdurrazzaq as imam alul hadis, thiqah dan diterima hadisnya akan tetapi kebetulan dalam meriwayatkan dari Sufyan ats dia menyelisih para perawi yang lain yang tidak ada meriwayatkan lafaz seperti dia ini. Maka sebagian mengatakan ini waham. Ini keliru. Kadang seseorang maksudnya ingin mengatakan seperti ini tapi terucap lain atau mungkin dari hafalannya lupa. Nah, meskipun seorang yang fikoh terpercaya, kuat hafalannya, eh, jenius dan kuat hafalannya akan tapi namanya manusia terkadang mungkin salat yang semisalnya maka di mana ketika dibandingkan riwayat-riwayat yang lain tidak ada yang menyebutkan lafaz seperti ini kecuali hanya lafaznya Abdurrazzaq dari Sufyan Tsauri maka dianggap ini hadisnya syadz kalau perawinya doif tapi menyelisih yang lain disebut hadis apa kemarin pernah kita sebut di pertemuan lalu perawinya doif tapi menyelisih perawi hadis yang lainnya yang lebih kuat atau lebih banyak disebut hadis munkar iya hadis munkar ingat ya sebagainya adapun ini hadis syadz tapi oleh karena sebagaimana menghukumi hadis ini doaif tidak bisa dijadikan landasan. Insya Allah kita lanjut pada azan Insya Allah taala. Eh bismillah. Kemudian disebutkan pula wafir riwayat dan di sana ada dalam riwayat lain sahabat Wa'il bin Hujr dalam hadisnya diriwayatkan Imam Ahmad juga ada tambahan selain mengangkat telunjuk yuharrikuha yad'u biha dia atau beliau sambil menggerakkan telunjuknya dan berdoa dengannya. Dan ini juga sebagian ulama menghukumi hadisnya syad yang tafarrada dabi menyendiri padanya adalah Zaidah ibnu Kudama dan beliau orang yang sikoh Zaidah ibnu Kudama hanya saja menyelisi para perawi yang lain berjumlah banyak dan lebih kuat dari beliau rahimahullah taala Adapun Syekhul Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan di sini wa dzakara al muhasyuna ala zadil ma'ad anna al haditha sahih wa ba'dhum abbara bi annahu jayyid <clears throat> dan para pemberi catatan kaki dari kitab Zadul Ma'ad Zadul Ma'ad adalah kitab fikih sirah yang ditulis oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala menceritakan sirah Nabi alaihi wassalam sekaligus membahas kandungan fikih di antaranya. Sifat ketika Nabi uh, salat begini, sifat mandinya Nabi begini, ketika Nabi haji seperti ini, kejadiannya seperti ini dan beberapa khilaf yang terjadi dalam permasalahan tersebut. Zadul Ma'ad kitab Ibnu Qayyim dan banyak alul ilm maupun kalangan pelajar, tulab maupun mustafidin memberi catatan kaki dan mentahkik, memeriksa dan mentakhris mengeluarkan hadisnya kemudian dicetak. <clears throat> Salah satu pemberi catatan kaki dari Zadul Ma'ad kata Syekh mengatakan hadis ini sahih dan sebagian yang lainnya menyebutkan dengan ungkapan jayid Hadis ini lumayan. Hadis ini baik <clears throat> Wailah sebenarnya para ulama al hadis berbeda pendapat dalam masalah hadis tadi. Syekh Albani rahimahullah taala mengatakan sahih pada hadis tahrik. Adapun pada permasalahan tunjuk pada duduk bukan tasyahud, Syekh Albani sendiri mengatakan syad hadisnya. Sepakat dengan yang lain. Adapun pada hadis menggerakkan ini tahrik di sana di antara orang yang berkecimpung dalam hadis eh, <clears throat> uh, al-Arnaud mengatakan sahih hadisnya duna kauli tidak termasuk pada ucapan wa yuharrikuha menggerakkannya. Maka menunjuk ini sahih pada tasyahud adapun dengan menggerakkannya ini juga syad yaitu menyendiri padanya Zaidah bin Qudamah. Namun ini istihad para ulama ya ketika mereka menganggap sahih dan tidak ini sihat para ulama rahimahumullahu taala wa hadha alladhi dzakartuhu huwa alladhi dzakarahu Ibnu Qayyim rahimahullah fi Zadil Ma'ad maka apa yang sudah saya sebutkan dalil-dalil beliau ini apa yang sudah saya sebutkan ini juga apa yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam Zadul Ma'ad kita beliau <clears throat> wa taqyidu dzalika fit tasyahhud adapun mengaitkan menunjuk telunjuk jadi telunjuk diangkat. Hanya pada tasyahud layakni annahu la ya'ummu jami'as salat. Kata beliau, ini pendapat beliau. Maka tidak berarti kemudian pada selain duduk tasyahud tidak boleh ngangkat. Memang ada yang sahih hadis Ibnu Umar riwayat Muslim tadi. Karena anak Nabi SAW alaihi wasallam karena idza ada fit tasyahud Nabi apabila duduk tasyahud, beliau angkat jari telunjuknya. Syekh Utsaimin tidak mengingkari, memang betul sohi, Dan itu ada penyebutan tasyahud, akan tetapi bukan berarti duduk di selain tasyahud tidak boleh ngangkat. Kata Syekh Utsaimin, bisa dipahami ya? Taib. Li'anna rajih min aqwalil usuliyyin. Karena pendapat yang kuat dari para ulama usul fikih annahu idza dzukiral umumu thumma uhida afradu bihukmin yutabiku fa inna dzalika la yaqtadi taksis apabila ada suatu perkara <clears throat> disebutkan umum kemudian disebutkan salah satunya secara tersendiri dalam sebuah hukum yang mencocoki maka itu tidak mengharuskan pengkhususan duduk kan banyak nah, akan beliau jelaskan di sini <clears throat> kamana soalah ada alul usul ulama ahli usul menjelaskan perkara seperti ini wahadahu wa qawlu jumhurihim bahkan ini pendapat mayoritas mereka ya ini bukan pendapat mayoritas dalam masalah ngangkat telunjuk loh ya tapi pendapat jumhur ahli usul tentang koidah bahwasanya apabila ada suatu perkara sifatnya umum kemudian dikhususkan salah satunya disebut bukan berarti kemudian yang lainnya tidak masuk contohnya dicontohkan di sini famatalan contohnya Idza qulta apabila engkau mengatakan akrimit talabah, muliakanlah seorang murid. <clears throat> Wa indi matalan ishruna taliban. Muliakanlah taib murid. Misalnya seorang ada yang mengatakan akrimit talabah, muliakanlah para santri, muliakanlah murid-murid dan saya memiliki 20 orang santri. Tsumma qultu Kemudian saya katakan akrim fulanan, muliakanlah si fulan. Muliakanlah si fulan, misalnya namanya Hasan. Muliakan si Hasan. Wa huwa minal isrin, padahal si Hasan termasuk salah seorang santri dari santri yang 20. Fala yaqtadi hadza anna tis'ata asyar min haula la yukramun. Maka ketika saya perintahkan muliakanlah Hasan, bukan bermakna yang 19 sisanya tidak dimuliakan. Ini alasan beliau. Ketika disebutkan lafat umum, akrimit talabah. Muliakanlah para santri. Atau bahasanya ukrimu. Ukrimu talabah. Saya memuliakan para santri. Dan saya punya 20 orang santri. Saya mengatakan ukrimu fulanan. Saya memuliakan si Hasan. Salah seorang santri saya. Bukan bermana yang 19 yang lain tidak saya muliakan. Nah, ini alasan beliau. <clears throat> Demikian pula kama annahu lamma qala Allah taala demikian pula sebagaimana ketika Allah berfirman tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbi min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr tanazzalul malaika pada malam Lailatul Qadar malam salah satu malam ganjil di bulan Ramadan <clears throat> akhir ada malam Lailatul Qadar di malam Lailatul Qadar itu salah satu keistimewaannya para malaikat turun. Tanazzalul malaikah, para malaikat langit turun. Waruhu fiha dan juga ruh, Ruhul Kudus, Jibril alaihissalam. Para malaikat pada turun. Demikian pula Jibril. Lam yakun dzikrur ruh mukhrijan libaqiyatil malaikah. Maka ketika disebut khusus seorang Jibril, Ruhul Kudus tidak menafikan kemudian malaikat yang lainnya nggak turun. Kata Syekh Utsaimin, tanazzalul malaikat, para malaikat saling turun pada turun. Waruh, begitu pula Rohul Kudus Jibril. Maka alasan beliau Jibril turun disebutkan khusus Kalau utamaan dan ke keistimewaan. Namun bukan berarti malaikat yang lain tidak turun kata beliau. Al-muhim yang jelas anna dzikra ba'di afradil am bihukmin yuwafiqul am la dari taksis. Tadi sebagaimana disebutkan, apabila disebutkan salah satu anggota dari yang umum dalam sebuah hukum yang mencocoki eh, taib keumumannya, maka tidak mengharuskan adanya pengkhususan. Walakin yakunu taksisu hadal fad bidzikri lisababin yaktadi Akan tapi kenapa disebutkan khusus? Karena ada beberapa sebab, salah satu sebab yang mengharuskannya immalil inayah, apakah dalam rangka agar lebih perhatian Ya, maka turun malaikat termasuk Jibril agar lebih perhatian. Auligoi didalik atau karena selainnya seperti menunjukkan keutamaannya, kelebihannya, keistimewaannya. Ini kata beliau. Kemudian beliau menyebutkan wa aktarul ulama ala anna takunu mabsutah. Adapun jumhur ulama, kebanyakan ulama mereka berpandangan bahwasanya duduk di antara dua sujud, tangan kanan jari jemarinya mabsutah terdibuka semua dan diletakkan di atas dua sifat kalau tidak paha, kalau tidak lutut dan dua-duanya ada riwayatnya. Ini pendapat jumur dan beliau mengakui ini pendapat jumur, berbeda dengan pendapat beliau. Lakin la tastati'u an tuthbita anna Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yabsutuha ala faqidi. Akan tapi engkau tidak akan mampu, engkau tidak akan bisa mendatangkan dalil yang sahih bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu membuka jari jemari kanannya ketika duduk di antara dua sujud Waman kumit tola ala sunnah dan barang siapa di antara kalian yang sudah meneliti hadis-hadis Rasul bi annal yad al yumna bahwasanya tangan kanan ini pembicaranya tangan kanan bukan tangan kiri tangan kanan mabsutah dibuka alal faqid diletakkan di atas paha baina sajdatain ketika duduk di antara dua sujud fal yus'ifna bihi hendaknya dia maju kepada kami menghadap kami memberikan faedah kepada kami ini tawaduknya Syekh li'annani bahastu anu karena saya sudah membahas saya sudah mencari-cari hadis saya sudah meneliti hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada maka siapa yang dapat silahkan walam ajid anna takunu mabsuta saya tidak mendapati satupun dalil sahih tangan kanan dibuka kata beliau wa idza lam takun mabsuta wa waradati sunnah bi anna tukbat apabila maka tangan kanan tidak ada dalil sahih menyebutkan dibuka dan justru yang datang dalam sunnah adalah ditekuk jari jemarinya ya, ini sebagian diangkat telunjuknya fa inna ittiba sunnah aula maka mengikuti sunnah adalah lebih utama kata beliau namun tadi jawaban kita bahwasanya ini kemungkinan yang beliau rajihkan karena beliau kalau kita balik <clears throat> demikian pula ini pun juga kemungkinan beliau ya karena hadisnya tadi sebagian satu hadisnya dhaif dan kalaupun ada yang sahih sifatnya umum duduk semua dalam salat dan itu ada kemungkinan termasuk selain duduk tasyahud. Kalau begitu konsekuensinya duduk istirahat juga mestinya ngangkat telunjuk. Sementara tidak ada seorang pun ulama yang mengatakan demikian. Lalu bagaimana? Kalau tidak disebutkan sifatnya, kita kembalikan ke ucapan beliau, malam yadid fihi sifatun min sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salat. Ketika tidak disebutkan dalil khusus dalam suatu permasalahan dalam salat, maka kembalinya ala muqtadat tabi'ah sesuai dengan tabiat. Misalnya berdiri, kakinya dibuka lebar atau kecil ya tobiat orang berdiri biasa sejajar dengan bahu tidak disebutkan kakinya rapat sekali kakinya dibuka lebar sekali namun tobiat begitu pula eh, seberapa posisi seperti ini tangan ketika diletakkan ya diletakkan ketika tidak disifatkan ditekuk dan digenggam maka sifatnya dibuka ini tobiat letakkan tangan yang namanya meletakkan tangan di atas meja kita letakkan ya sudah letakkan ini tobiat letakkan maka ini kembalinya dan insya Allah taala kita selesaikan di pertemuan yang akan datang menyelesaikan dari bab taib yaitu duduk di antara dua sujud dalam humikum dan sabar sejenak dalam permasalahan ini beliau perpanjang karena memang beliau hendak menguatkan pendapat beliau ah, di mana jumur berseberangan dengan pendapat beliau rahimahumullahu taala wallahu alam bisawab